Ha? Wa yajibu an natawalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan dengan satu cinta li terhadap individu beliau kita mencintainya wa imanan lima jahabihi dan juga di samping itu beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau warahmatan wa mahabbatan minna dan juga disertai dengan kesenangan dan kecintaan kepada kepada uh, anak syurotah taliwahi kepada satu janji di mana kita berkeinginan untuk nahsyura kita dibangkitkan di hari kiamat di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma tuhsyarul khalaiqu pada hari ketika segenap makhluk dibangkitkan. Wa yauma tud'a kullu ummatin ila kitabiha. Dan di hari ketika semua umat dipanggil untuk memahami kitab masing-masing. Wa yauma yud'a kullu unasin bi Dan pada hari ketika semua manusia dipanggil dengan disebutkan pimpinan masing-masing maka di hari itu kita berharap dibangkitkan di bawah bendera sunnah Nabi sehingga pimpinan kita ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan yang demikian ini kita jadikan sebagai sesuatu yang lebih dari segala yang lainnya. Cintaan pada Allah lebih daripada kecintaan kita kepada yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya cinta kita ini berbenturan, cinta kita kepada Allah itu berbenturan dengan kecintaan kepada yang selain Allah, maka tentu kita harus memilih kecintaan kita kepada Allah. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbenturan dengan kecintaan kita kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita harus lebih mengutamakan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Ya, kecintaan kepada keharusan taat pada Allah dan Rasulnya bila berbenturan dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang lainnya maka harus kita mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa dalilu على تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم dan bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yattadhihu akan menjadi jelas buktinya itu bittafa'uli ma ma ja'a bihi dengan tafa'ul dengan terus berupaya menjalankan mengamalkan apa yang Rasul telah datang dengannya jumlatan wa tafsilan mengamalkannya secara global maupun secara rinci mengamalkan secara global artinya kita menyatakan ketaatan kepada apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwa segala yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan perasaan dan akal pikiran kita. Tapi ketika telah pasti sesuatu itu memang datang dari Allah dan Rasulnya, disitulah kita wajib untuk taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara global. Secara rinci, kita mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala perkara. Mulai dari perkara ketatanegaraan, sampai maaf-maaf perkara buang air besar, buang air kecil secara rinci kita pelajari gimana tuntunan Allah dan Rasulnya dalam mengatur negara bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan individu berumah tangga bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya sampai-sampai dalam perkara toharoh, bersuci dari najis, bagaimana cara tuntunan Allah dan Rasulnya untuk bagaimana cara memasuki kamar kecil, kamar besar, semuanya secara rinci kita harus pelajari. Tentunya tidak bisa sekaligus, tetapi dengan setahap demi setahap untuk sampai lengkap pemahaman kita tentangnya. Ya. Dan segala apa yang kita pelajari dari Allah dan Rasulnya itu kita cintai dan kita yakini itu yang lebih tinggi nilainya daripada yang lainnya. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naktadiyah bihima fil i'tiqadi kita mengikuti Al-Quran was sunnah itu di dalam etikat dalam keyakinan kita wafilakwali walafani dan juga di dalam perkataan dan perbuatan wafil siratit tahiratin naqiyati dan juga di dalam perkara sirah kita mengikuti tuntunan Rasul kita meneladani Rasul dalam perangai hidup dalam sirah yang suci yang bersih an-naqiyah ha tahamuli bainana wa bainallahi dan juga kita meneladani dan mengikuti beliau dalam hubungan kita, muamalah antara kita dengan Allah. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Dalam beribadah kepada Allah, dalam uh, berdoa kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah, dalam segala kaitannya hubungan kita dengan Allah, kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala ikhtilafi eh, wa fi ta'amul bainana wa baina ibadillah juga dalam ta'amul berkaitan hubungan muamalah antara kita dengan sesama hamba Allah juga dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala ikhtilafi asnafihim dengan berbagai perbedaan kelompok-kelompok masyarakat kita harus uh, memakai tuntunan Rasul tuntunan sunnah Nabi dalam menyikapi berbagai kelompok-kelompok masyarakat tersebut wasyatta mustawayatihim dan dengan berbagai tingkatan-tingkatan bagaimana kita menyikapi orang awam orang yang sama sekali tidak sampai padanya ilmu itu tentu beda dengan kita menyikapi pelanggaran orang-orang yang sudah belajar ilmu nah, demikian tingkatan menyikapi masyarakat menyikapi kaum muslimin dengan berbagai tingkatan-tingkatan mereka. Ya. Wattawalli li al mu'minina mahabbatan wa nushan wa sidqan eh, dan juga kewajiban untuk mencintai saudara-saudara kita sesama kaum mukminin dengan kesetiaan dalam rangka cinta wanushan dan dalam rangka ketulusan kita dengan mereka usidqan dan kesungguh-sungguhan cinta kita kepada mereka fil ikha dalam persaudaraan hubban dan dalam cinta lil khairi lahum keinginan untuk uh, membawakan kebaikan mengajak kebaikan kepada mereka atau mendatangkan kebaikan bagi mereka keinginannya kecintaannya ialah angan-angannya bagaimana untuk kebaikan kaum muslimin sedih ketika saudaranya sama kaum muslimin sesat atau menyimpang gembira ketika saudaranya sesama muslim mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala senang bila saudaranya sama kaum muslimin mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala sedih bila saudaranya sesama mukmin dapat musibah dapat malapetaka ya Sebaliknya orang munafik itu senang kalau saudaranya itu sesama muslimin itu sesat, menyimpang, ha, senang kalau saudaranya dapat musibah, ha, dan begitu selanjutnya. Nah, jadi sungguhnya bukti kecintaan seseorang kepada saudaranya sesama mukminin itu memang uh, harus ditampakkan dalam uh, kenyataan hidup. Wa karahatan liwusuli syar ilaihim ketidaksukaan kalau ter, uh, terjadinya malapetaka di uh, kalangan kaum muslimin tahqiqan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim bahwa seorang muslim itu adalah saudara sesama muslim wa liqaulihi alaihi salatu wassalam dan juga sabda Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya itu apa yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Dia senang kalau saudaranya itu uh, terbimbing kepada jalan Allah, kepada Alkitab Sunnah, sebagaimana dia senang kalau dia terbimbing di atas Alkitab Sunnah. Dia sedih kalau saudaranya itu terjatuh dalam kesalahan. Sebagaimana dia sedih kalau dirinya terjatuh kepada kesalahan. Ya? Maka hati-hati. Kita jangan melatih diri di dalam uh, perbuatan orang munafik yaitu perbuatan orang munafik, akhlak orang munafik senang. Kalau saudaranya itu eh, terjatuh dalam kekeliruan, bahkan seakan-akan berita tentang saudaranya terjatuh dalam kekeliruan itu sebagai berita gembira dan disambut dengan gegap gempita kesalahan saudaranya itu. Nah, senang bila saudaranya dalam keadaan terjatuh dalam musibah. Nah, bahkan saudaranya nggak terjatuh dalam musibah dibikin berita untuk uh, supaya uh, menggembirakan saudaranya diberitakan uh, dalam musibah. Ini latihan akhlak munafik. Kebejatan akhlak ini kalau tidak segera diperbaiki, tidak segera taubat, itu akan meningkat kepada kebejatan manhaj, kerusakan manhaj. Dan kerusakan manhaj ini orang akhirnya bukan saja karena rusak akhlak, tetapi sudah meningkat untuk menganggap perbuatan dia yang yang salah itu sebagai kebenaran sebagai amalan ibadah. Nah, ini sudah kerusakan manhaj. Ya. Sudah kerusakan pemahaman dan metodologi dan pengamalan Islam. Nah, kalau juga tidak memperbaiki diri dan tidak segera taubat dari kerusakan manhaj ini, maka dia akan meningkat lagi kepada kerusakan berikutnya yaitu kerusakan akidah maka dia pun akan terjatuh kepada berbagai bentuk syirik-syirik bahkan berbagai bentuk kufur nah jadi hati-hati kita jangan melatih diri dalam kerusakan akhlak yaitu berakhlak dengan akhlak orang munafik di mana orang munafik itu senang ketika mendapati saudaranya sesama muslim terjatuh dalam musibah dalam uh, kesalahan uh, seakan-akan kalau mendengar saudaranya dalam dan terjatuh dalam musibah itu berita gembira sehingga diberitakan dengan penuh kegembiraan dan gegap gembita. Hah? Seakan-akan kalau saudaranya terjatuh dalam kesalahan, nah kesempatan. Sudah dicari-cari dari dulu kesalahannya apa, kok ketemu. Nah ini, sikap rame-rame. Nah, ini latihan berakhlak dengan akhlak orang munafik. Dan ini sangat berbahaya. Akan menyeret orang itu kepada kerusakan akhlak dan kerusakan akhlak ini akan meningkat menjadi kerusakan manhaj dan kerusakan manhaj akan meningkat kepada kerusakan akidah ya jadi makanya al wala wal bara ini merupakan rukun sahnya iman kita ya kalau kita tidak mempunyai perasaan al wala wal bara ini maka berarti gugur iman kita. Nah, sebab kalau kita rusak dalam perkara ini, maka rusaklah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Rasulullah akan rusak. Dan na'udzubillah kalau sampai kerusakan ini terbawa ke akhirat, kita dibangkitkan wal billah bers, uh, bersama para munafikin bukan lagi bersama kaum mukminin. Eh? Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang bagaimana hubungan walah kecintaan sama kaum muslimin. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." permisalan kaum mukminin tentang tawadihin saling mengasihi di antara mereka wa dan saling menyayangi di antara mereka wa dan saling rukun di antara mereka permisalannya itu ialah seperti al jasadil wahid satu tubuh Idastaka minhu udhun apabila salah seorang anggota tubuh itu mengeluh sakit tada ala usairul jasadi maka akan tada alahu akan ikut berteriak untuk anggota tubuh yang sakit itu seluruh anggota tubuhnya bisahari wal humma dengan Akhirnya As-Sahar tidak bisa tidur Semalaman Dan Umma sakit panas nah, Ini akibat daripada Apa Rasa saling mencinta Resah Seluruh kaum muslimin ketika Terjadi uh, Adanya Keluhan salah seorang anggota tubuh eh, salah satu bagian daripada tubuh kecintaan kepada sesama muslim mengakibatkan keresahan seorang muslim bila melihat saudaranya dalam musibah atau saudaranya dalam malapetaka wajah atil atari disebutkan dalam sebuah riwayat. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dan e, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, wa abghadha dan membenci seseorang karena Allah, wa a'ta dan memberi seseorang karena Allah wa mana dan tidak memberi karena Allah faqad istakmalal iman maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya jadi walak dan baroknya kecintaan dan kebenciannya karena Allah ya dia mencintai orang yang tidak ada hubungan persaudaraan dengan dia tapi semata-mata orang itu mempunyai tanda-tanda ke dohir keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya maka dicintai dia membenci orang yang paling dekat dengan dia hubungannya hubungan darah, hubungan kefamilian. Tetapi pada diri orang yang dekat dengannya itu terdapat tanda-tanda kedurhakaan kepada Allah. Maka dia benci saudaranya itu karena Allah semata. Nah, siapa yang mencintai dan membenci semata-mata karena Allah maka Allah akan menyempurnakan imannya wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu al-hubbu fillahi wal bughdhu fillahi cinta adalah karena Allah dan benci karena Allah wal mualatu fillahi wal muadatu fillahi kesetiaan loyalitas karena Allah wal muada dan kebencian karena Allah kalau orang mempunyai sikap demikian fa innama tunalu wilayatul wilayatullahi bidzalika niscaya hanyalah akan bisa dicapai ke, uh, kecintaan pada kecintaan Allah kecintaan Allah kepada kita itu hanya bisa dicapai dengan cara seperti itu yaitu cinta karena Allah benci karena Allah loyalitas bersetia karena Allah dan permusuhan karena Allah walan yajidu abdun ta'mal imani dan sungguh seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman wa kasurat salatuhu wa siyamu wa walaupun sholatnya banyak puasanya banyak tapi dia tidak akan merasakan lezatnya iman hatta yakuna kadalik sehingga dia mempunyai perasaan cinta kepada seseorang karena Allah benci kepada seseorang karena Allah bersetia kepada seorang karena Allah memusuhi seseorang karena Allah kalau dia tidak punya ini maka sungguh dia tidak akan merasakan lezatnya iman walaupun sholatnya banyak puasanya banyak ya Qala wa inna amata muakhatin nasil اليوم ala الدنيا kemudian Ibn Abbas menjelaskan sungguh dan sungguh keumuman persaudaraan sesama manusia pada hari ini adalah semata-mata karena dunia wala yajdi anhum dzalika syai'a dan tidak akan sungguh-sungguh ah, layak jadianhum tidak akan sungguh-sungguh kecintaan persaudaraan itu ah. dalam perkara ini sedikit pun karena apa? semata-mata kesetiaan dan kecintaan sama mereka itu adalah semata-mata karena dunia maka tidak akan sungguh-sungguh selesai keperluannya, kemaslahatannya, selesai pula kecintaannya. Ya. Selesai kebutuhannya, selesai pula kecintaannya. Nah, itu karena dunia. Tetapi kalau kecintaan itu karena Allah, maka ini akan kekal. Nah, sampai hari kiamat. bahwa fi asrin nubuwah. Omongan ini diucapkan oleh Ibn Abbas. Padahal Ibn Abbas mengucapkannya fi asrin nubuwah. Di masa masih di bawah naungan uh, pemerintahan yang da, uh, pemerintahan kenabian. Maksudnya pemerintahan kenabian yaitu masa sejenak sepeninggal Nabi yaitu pemerintah para ulama Rasidi di masa itu sudah dikatakan oleh Nabas ya bahwa orang sudah tidak lagi cinta karena Allah bagaimana fakaifa bi asrina hada bagaimana pula di masa kita sekarang ini. Iya. Ya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Memang membangun saling setia karena Allah, membangun saling menyinta karena Allah, itu perkara hidayah tunjuk dari Allah dan taufik dari Allah. Kalau orang tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah mustahil dia akan mempunyai kesetiaan karena Allah. Pasti kesetiaan dan kecintaan itu karena kepentingan duniawi. Mudah sekali orang itu berubah-ubah kalau sudah karena dunia. Ya. Wal billah. Ha. لكن لله لكن لله عز وجل عبادا ذكورا وإناثا في أرض الله akan tetapi demi Allah Azza wa Jalla lillahi Azza wa Jalla demi Allah sungguh masih tetap ada ibadah hamba-hamba Allah zukuran wa inata baik lelaki maupun perempuan di ardillah di bumi Allah ini yutabbiquna al wala wal bara tetap menerapkan kaidah al wala wal bara kaidah kesetiaan kecintaan dan kebencian karena Allah kama jaat bihan nususu sebagaimana yang telah diberitakan dalam eh, Aida al-Wala wal sebagaimana yang telah diberitakan dalam nas-nas dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah imanan bima dalat alaihi hadi nusus dia menerapkan kaidah itu semata-mata karena iman kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut wa wafaan sama Allah lah dan semata-mata karena menunaikan apa yang Allah gariskan dalam fi kitabiha dalam kitab-kitabnya Al-Munazzal yang telah diturunkan wa lisani rasulihi al-mursal dan sebagaimana yang telah digariskan melalui lisan rasulnya yang mursal yang telah diutus oleh Allah. ya, Yakni walaupun kerusakan masyarakat, kerusakan kehidupan kaum muslimin yang tenggelam dalam berbagai kepentingan dunia, kepentingan semata-mata materi, atau kepentingan kepentingan hawa nafsu orang cinta dan benci karena hawa nafsu keumuman orang sudah demikian hampir bisa dikatakan tidak ada orang yang cinta dan benci karena Allah tetapi Syekh Zaid mengatakan pasti masih tetap ada di dunia ini orang-orang yang cinta dan benci karena Allah apa dalil beliau dalam hal ini? Dalilnya ialah karena adanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, لا tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tidak akan hilang dari muka bumi ini sekelompok dari umatku yang dohirin, yang terus-menerus menampakkan, memenangkan al-haq la tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya hari yang ditentukan oleh Allah. Hadis ini menyatakan terus-menerus ada orang-orang yang selalu berpegang dengan al-haq dan menangkan al-haq sehingga juga konsekuensinya pasti akan ada selalu di umat ini orang-orang yang saling menyinta karena al-haq saling membenci karena al-haq. Ya, sementara keumuman orang saling menyinta karena hawa nafsu, hizbiyah, semangat geng, semangat gerombolan, uh, tetapi apa Imal Mansura ini tetap saling menyinta karena Allah ketika kebanyakan orang saling membenci karena hezbiya, karena hawa nafsu. Kenapa kamu benci si fulan karena bukan grupku? ya kenapa kok bukan grupmu grupmu itu apa sih? Oh, grup kami ini grup yang sudah uh, dibayar secara tersembunyi oleh pimpinan kami. Jadi yang tidak bayat itu bukan grup kami, pamannya. Nah, atau grupku itu ialah golonganku itu ialah yang belajar sama guru kami. Yang tidak belajar sama guru kami bukan golongan kami. Seperti umpamanya Islam jamaah itu menyatakan yang tidak belajar dari guru kami itu ilmunya tidak sah yang kalau ilmunya tidak sah berarti amalannya tidak sah kalau amalannya tidak sah berarti Islam dan imannya tidak sah kalau iman dan Islamnya tidak sah berarti toharohnya tidak sah kalau toharohnya tidak sah berarti tetap najis karena toharonya tidak sah. Nah, ini adalah al-wala wal bara karena hawa nafsu. Padahal memakai label al-jamaah. Al-jamaah ini adalah label syariah yang sangat diagungkan oleh syariah, tetapi caranya dengan bid'ah, dengan apa? Hawa nafsu. Hati-hati. Banyak label-label yang uh, tampak seakan-akan sebagai syariah, bagian daripada syariah. Padahal di balik itu hawa nafsu dan hawa nafsu. Ya? Nah, bendera-bendera yang bendera itu memakai simbol simbol syariah namun di balik atau di bawah bendera itu hawa nafsu dan hawa nafsu. Ketika banyak orang yang bercinta dan ber, dan benci semata-mata karena hizbiyah semacam itu, maka tetap Allah akan mengokohkan adanya golongan dari umat ini yang cinta karena Allah benci karena Allah ya nah ha. ilahuna kita lihat ada beberapa pertanyaan di sini atau penanya orang tua yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik apakah doa anak-anaknya kepadanya membawa manfaat bagi orang tua tersebut kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik lihat dulu syiriknya syirik asghar atau syirik akbar kalau syirik asghar berarti belum gugur imannya ya maka kedudukannya ialah sama dengan orang yang mati dalam keadaan apa muslim doanya bermanfaat doa anaknya bermanfaat bagi kedua orang tuanya yang meninggal dalam keadaan terbebas dari syirik akbar syirik yang besar tetapi dosa syiriknya tidak diampuni oleh Allah dia akan menghadapi ada api neraka dengan sebab dosa syirik asrar itu meskipun tidak kekal di neraka karena asrar syirik yang kecil tapi kalau dosanya itu dosa syirik akbar, dosa syirik besar, maka ini menggugurkan iman dan Islamnya. Maka tidak akan bermanfaat doa anak-anaknya ketika dia mati dalam keadaan belum taubat dari dosa syirik akbar. Ya, karena kedudukan dia mati dalam keadaan sebagai musyrik bukan sebagai muslim begitu kata penanya apakah dalam keadaan junub boleh uh, melafatkan hafalan Quran atau membaca buku yang di dalamnya terdapat kutipan ayat-ayat Quran. Dalam hal ini memang sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Namun eh, Ibnu Hazm dalam muhallanya itu menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk orang itu dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid dan nifas untuk mm, melafatkan hafalan Qur'annya karena memang tidak ada nas yang melarang demikian wallahu a'lamu bissawab bagaimana dalam bagaimanakah dalam mensikapi musibah yang beruntun menimpa saudara kita di